Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bass ditambah, treble ditambah, echo, ditambah, ngombene ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepisan khas muka-muka oleh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله المولانا العظيم والصلاة والسلام على من دعا إلى دار السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Hadrotal afadil para alim ulama para kiai para guru-guru ngaji ingkang sangat dipun mulyakaken Allah lan ingkang sangat dalem mulyakaken Bapak Camat Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak RW, RW, RT, RT, Satpam, Satpame, ingkang kulo hormati. Bapak Ibu masyarakat Sudorjo dan sekitarnya sing rawo daluniki tak tak no sing utangnya ke gampang rezekine. Soale utangiku iku hubungane menungso podo menungsane. umpama gak nyaur dosane gak iso disepuro Allah lek gak nyaur dhisik baduke ireng kaken sujud tapi gak ngreken utang niku nggih termasuk nggih wong melut tak dongakno ngajine ki sing utange akeh gampang rezekine mung kula pesen lek wis oleh rezeki ilingo utange leres sing duwe anak perawan semu tuwa kok durung payu kula dungakno mari ngaji Yai Kerasakti teko jodone mung kula pesen arek-arek aja kaken pilih ngene ngono selak Nayeng. pokoknya masih gak ganteng, pokoknya ndak elek. Sing penting urip. Sing rondo, sing kepingin rabi meneh. Serendep, terus alake boleh tak no teko maneng judune amin anak anak eh sing dablek-dablek bedik-bedik dituturi matane kalau kula no mari ngaji sadar pikirane sing melo arisan turun jedul-jedul ya tak dongakno jedul sana sing rumah tanggane kumpul ambek moro tuwo tapi moro ini rati nyocot niku nggih peti orip ya nyocot ya niku nggih tak mari ngaji ya kerasakti minggat nyocot ya. Allahumma Lek perkara kiai masih ndak ana ngombe ndak masalah. Sing penting barokah. Barokah niku penting nggih, Bu nggih. Para rawuh bulan-bulan iki adalah ada bulan dua peristiwa besar sing ora dilalekno sing kudu Indonesia ojo sampai ngalekno Nopo niku yai bulan iki semarak semarake ngawontenaken acara Isra Mi'raj lan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping sewidak siji Tahun. Rang perkara sing badhe tak sampekno Isra Mi'raj dan kemerdekaan muga sedaya fatwa Umbi lo macamnya papat. Kena wes Aku tahu nggak teri umbi ini lagi ngaji nalu macam. Tak umbi kapi aku mulai lo anyang-anyangan. apa sing tak no tentang peringatan Isra wal Mi'raj tentang kemerdekaan fatwa mau ido niki dados mau ido tadi fatwa tadi pitutur yang benar-benar dibarengi temurune mauna dan hidayahi Gusti Gusti Allahumma peringatan dua perkara Isra wal Mi'raj ini dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebenarnya kejadian-kejadian di luar jangkauan akal manusia. Ketatenan Isra Mi'raj itu di luar jangkauan akal manusia, di luar pemikiran intelektual manusia, termasuk pejuang Indonesia iso menang jumlah didik mungsu sing akeh itu pun juga kejadian di luar dugaan akal manu. Lah Abu Jahal oleh wani ngenyek ngecek di hadapan pribadi Gusti Kanjeng Nabi sebab Abu Jahal iku tok artine wis bapakne wong goblok. Soale apa kedadenan Isra Mi'raj iku memang aneh tapi nyata tapi lah Abu Jahal ya Muhammad lo iya, gendeng gak iso ngawiti. Apa oca? Oh, lah iya gak tau sekolah, ngaku nabi, ngaku rasul, nrimo salat teko Masjidil Haram, nang Masjidil Aqsa wis atusan kilo, nang langit pertama jutaan kilo, kedua sampai ketujuh jutaan kilo, sampai nang Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Muhammad iki iya, gendeng gak iso ngawiti. Jarene Abu olahe gawe akal, dhewe. Para rawuh kejadian Isra Mi'raj sing dipun lampahi dening Gusti Kanjeng Nabi itu bukan kemauan pribadi Rasul tapi kemauane Gusti karepe Gusti Le aku duwe jam dinding kalau dia jarumnya berjalan standar, lek sedina sewengi ana lekor, Lek pandome melaku de tapi lek sing lakokno sing duwe jam dilakokno dhewe. Setengah menit langsung lekor. Itulah kehendak Allah subhanahu. Berangkatnya Gusti Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid. Kenapa tidak dari masjid ke kantor, ke balai RW, ke balai desa, ke balai kecamatan. Kok dari masjid ke masjid, kok tidak ke kantor, ke pasar, ke pabrik. Itu bahasanya Allah mengandung filsafat hidup hidup artine lek wong Islam pikirane tenagane bandane cok ngelalek no urusane Mas Mas Apa fungsi masjid? Geneson Kenapa Allah memilih baginda Rasul bermula dan berawal dari Masjidil Haram? Masjidil Haram Meniko para rawu masjid yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga dalam ini Allah katakan wa man dakhalahu kana amina. Sopo wong sing tau nang Mekah aman, paling ndak le haji mabrur wong mari haji gak iso melarat. Allahumma. Kulo bin sa RT paling melarat mari haji. Alhamdulillah. Montori. Kumane sawane bojone Wong mari haji gak iso melarat. Kono wong haji kok tambah melarat umpama ono gatape umum. Ditenono omongan kula kadek aku goro ketokan manukku. Orang setelah haji nomor dua adalah kelakuannya tambah api tinimbang durung gaji. Dene mari haji kok tambah pecat, mari kaji kok ngene. kan itu ada, insya Allah ndak kate umum. Tak dungano sing turun haji, iso haji. Perawan kepingin kaji, utawa rondo kepingin kaji, tapi gak duwe duit, gampang carane, dikandani ya. Dikandani ya. Rawan rondo kate kaji kepingin tapi gak ada duit. Caranya gampang, tiga ngerti ya. Gelem sampean. Gelem mau diwayo kiai. Bukan dani kok. Saya kan sudah tiga bu, tinggal satu. Kiai CLS Sunnah Rasul Rabi Kudurondo. Jadi Sudorejo nih. Sudorejo anak rondo masih ireng aku gelem. Syaratte situ nopo yai? Pokoke wonge lemu. <laughs> Lek guru dembokne kan anak klatak. Lek lemu lho, kereneng krenyeng. Sudorejo anak rondo lemu ta? Alhamdulillah. Coba sing rondo lemu ngacung. Woi, umur semita ngacung. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Anda tidak percaya bahwa masjid itu adalah punya sinyal-sinyal sendiri, punya getaran sendiri, punya perbedaan. Orang yang pernah haji sama dia mendaftarkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku saat ini menyintai Allah. Aku saat ini menyintai engkau ya Allah. Dengan Rasulmu ya Allah. Yang itu melebihi dari segalanya. Apa buktinya? Orang haji menyintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Segala aktivitas yang ada di negara kita. Kita tinggalkan. Lek budal ijen bojo ayu kis tak ditinggalkan. Anak buah hati ditinggalkan, kantor ditinggal, tabak ditinggal demi menyintai Allah Subhanahu. Budal tok iku wis nangis. Saweneng so, delok pramugari tak delok lho kan sing elek. Tak delok eh untune lho kan kudali belas. Wah, Para jamaah haji yang budiman dari Quarter tidak dua dari kota Surabaya yang budiman dipersilakan untuk sabuk dipakai kembali karena cuaca kurang baik. Jamaah haji yang budiman apabila anda merasa haus dipersilakan untuk minum keratin deng di hadapan anda. Ngombe apa? Pak Camat monggo. Ketibukan bukaan yang gaplek. Pun cukup pun. Wis wis wis sedotan cangkeme wis ombo Begitu turun dari pesawat, subhanallah, maha suci Allah, Allah Akbar, Allah maha besar pandangan, penglihatan, pendengaran, masuk bau di ke lubang lubang hidung, menyengat hati, getar, eling Gusti. Delok kuahiro menangis. Kalau Anda membaca sholawat di Indonesia, saat pegelit cangkem, kayak iso nangis. Tapi lek wong lunga haji mampir ke Medina, berjumpa dengan makam Rasulullah, semua orang haji akan meneteskan air mata, melambaikan tangan dan ulo salam bergetar hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau apa nangis? Leono haji gak nangis, ikut kaji bejat yo maning atos atimu tadi kan bisa kaji ben amin pokoknya gelem Jadi kelambi abang lek sampean gelem ngono tembok-tembokan. Sampai melok flat nguyu aku. Tak dungakno iso haji, amin. Pandangan di sana menyejukkan hati. Pendengaran yang ada di sana masuk ke lubang telinga adalah bukan seperti di negara kita. Sebab di sana negara Islam, kalau sini bukan negara Islam. Betul? Kerumuatan. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi Arjo. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid Al-Akbar. Allahu Akbar Allah asli Sudarjo. Jari kau denger ngenyek, ketek ngenyek. Guyon. Wilayah Bu paling api ku kelakuan wong Sidoarjo. Saking api wong Sidoarjo nang Allah dikeki gas gak kuat nadai. iko kok nyewa gogolane wong sering. Jadi lumpur panas, bukan lumpurnya yang panas. Wong gas iki ya panas. Liwati dalan nang ledokan dadi dadi lumpur, lumpur ini lho panas. Iku gas, nikmat. Wong iki goblok-goblok. Dike dalan dicor tekan isor tembus dicolong ya bocor. Saudara Muhammad. Yang kita dengar di sana hanya Quran. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزق الباطل إن الباطل كان زوقا Mekah musik-musik islami gitar tuh menyentuh hati يا خير خلق الله الله الله فداك Rasulullah Mang Cangkemku ngelak Diambani Itulah sekelumit sejarah keadaan Mekah, Madinah dan sekitarnya. Saya doakan Anda bisa haji. Amin. Allahumma. Berawal dari masjid ke masjid, ini bahasanya adalah mengandung filsafat hidup artini wong Islam cok gampang nglalekno kegiatan sing ono ning musola langgar khusus mas Rasulullah pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as salah Besok yang dipertanyakan pada hari akhirat, pada hari kiamat oleh Allah kepada semua hambanya adalah masalah sholat bukan pangkatnya bukan jabatannya tutup gantengmu tutup ayumu tapi sing dadi pitakon pertama kepada semua hamba adalah sholat Rasulullah pernah bersabda, le ono uang solati api munggu gusti Allah. Orang ini dulu hidup di dunia pernah punya urusan apa, maka semua urusannya akan jadi baik. Allahumma. Ne ono uang solati elek munggu Allah. Orang ini di dunia pernah punya jutaan urusan kabeh urusannya jadi elek. Wong sak meniki sopo sing solati api sopo sing elek dalam hidup ndak perlu gerayai uang liya. Ayo digrayai e dhewe. Betul. Wong lek elek gak perlu diisiar-siarno eleke. Sapa ngerti toh patang Allah terus diterima kecelik sampean. Betul? Lek ana wong api jangan terlalu disanjung-sanjung. Lihat di Siring Sidoarjo itu Iku otaknya canggih-canggih, dunia ikut ngurus. Gas bercampur, ledokan. Orang-orang otaknya canggih yang bergelar profesor, doktor, insinyur, MA, MSI, S1, S2, STLR, S-Krim. Dia katakan bulan 7 sering Orang Sidoarjo mampet saat ini bulan 8 tambah mencret. Itu manusia. Gak perlu oh, hebat hebat hebat apa? Aja kaya engganku, mau tak mau. Biar nolak lek kampanye lho, kaya hebat hebat to. Wong beca Kalau saya sampai mati pro dengan Bu Mega, mati orang bersama PDI Perjuangan. Cari malaikat, beca Gak perlu biasa. Sekali beca tetep Ben beca pilih PDI tetep beca Ben beca pilih PAN tetep beca ben becak pilih PKB tetap becak. ben becak pilih Golkar tambah becak. Sekali becak tetap. Sekapung. Walah, uang oh, ini ngentutan. Kalau saya jadi tukang jaga alas hutan, mangan kayu di penjara. Kalau saya kota KPU di penjara. Kalau saya jadi kerasakti, tapi mana? Sampai coplor. Eh? ada Muhammad, Yendene mene-mene ku sing dadi pitakon pertama masalah salat, lek solati api perkoro kita api lek solati elek perkoro kita elek. Ayo dulur. Pumpung si urip, pumpung ki odi thank dunya, non Pumpung si urip ning alam dunya perkara nih masjid, mbok iyo dek rumah adzan bu. Sholat itu munggu kusi Allah di mana sholat itu diperlakukan oleh seorang hamba dengan sholat yang baik maka sholat itu kata Allah membuahkan tanha Anilu faksha wal mungkar. Bahasane wong Sutorejo sing gampang dipaham. Jarine Allah le ana wong sholati api kelakuane masih api. Negara Indonesia saat ini butuh jadi negara yang baik, betul? Kalau ingin jadi negara yang baik, orangnya harus yang baik sebab yang rambut iki dudu wedhus. Sing rambut iki menungso. Lek menungso nih kepingin dadi wong sing apik, salate sing Do you understand what I mean to you this evening? Understand? Okay, if you better understand, thank you very much for your answer and you, my good friend, I love you. <laughs> single tengguning, I love you too. Eh, melorot. Salam Muhammad. Piye salat sing api Lek ono wong sholat tapi kok jak ahli maksiat, oh salate elek, mung wong apa maning mung Gusti Allah. Piye ya apa? Carane awak iso duweni sholat iso nglakoni sholat sing apik. Siji Allah iku ndamel ilmu tingkatan pertama ono ilmu syariah, loro ono ilmu thariqah. Telu ono ilmu hakikat, papat ono makrifat. Lek kapan uang ngomong hakikat, ngomong makrifat tapi gak anti yang cepi malaikat. Tui tamu iso nyowo uang maras nawong, toai. ae. Aja maca harus sing ngomong hakikat, ndukur langit. Lho kaya Lia Eden nih. Ya. Wedok-wedok iso nyowo uang. Tui pengikut yang aku Jibril wedok Lha diperkosa wong terus meteng terus ya opo, Masa nek Jibril meteng angguran. Sebenarnya bukan laya eden, dia Eden. Lek wong kepengin salate apik, syariat iku kudu kudu kuat. Napa syariat niku yai? Syariat niku cara-carane salat. Niku namanya syariatus shalah. Cara-carane nglakoni salat. Siji ngadep nang kiblat. di kiblat mriki, Bu? Rono, jadi kerah gak ro kiblat. Usolli fardol maghribi usolli ndak apa-apa, enggak ada usolli enggak apa-apa. Cek tukaran. Sing paling bener usolli, ana hadis e ta. Sing usolli swarga sing gak neraka ngono ta. Aja ngono ta, aja ngono wong iku. Sing NU tahlilan, sing Muhammadiyah delok TV klesetan maca Quran, kan enak toh Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti cak tahlilan, monggo aku sing klesetan, istirahat. Mari tahlilan oleh berkat jika sing klesetan. Indah persamaan dan kebersamaan. Betul? Hmm? Bersatu gak usah ngomong, lopo nang wali songo, lopo masih Wali lek wis mate, wis gak iso, kano ono e. Lek delok wong mati, jaluk wong mati, hukume syirik, wis ndak usah, langsung saja kepada Allah, langsung, langsung mari asar kecegur ke ahli arek. Dek ndukure ku ono arek, njaluk tolong, tolong dak, tolong jah, tolong jare sendukur, langsung aja, langsung kepada Allah, langsung. Langsung. Mate jah, mesti sanes langsung. Salam Muhammad. Allahu Akbar bar kale par. Akbar kale abbar. Di ruku ruku'e tepak, sujute tepak, tumak nina tepak kabiro, tepak fatihah, takhiyat salame, sembarange. Ih, lega wis. Nah saat ini kita ngatur sare hati kowe ndak ngiso ae nuruti nafsu tok ngentrawe 13 rakaat sak witire delok setengah jam. Ngayo apa? Allah aman Allah aman Allah aman Allahumma aman Allah aman Allah aman orang oh, yang guyu ndukure darek ini sore kalian mengongon ngono Orang oh, yang guyu lucu, hahaha <laughs> pengen ingin. Iya, biar apa terus? Biar apa terus? Lanang menang tak tak, biar apa terus? Persis bejuku. Aku sering takok, eh. wes Adik, mm, terus Allahumma salli ala Muhammad. Sampai niku syariate tepat, Niku lek syariate tok sembahyang durung mancik nang hakikat tu sulit untuk membuahkan tanha anil faksa wal mungkar. Wong salat kelakuane mesti api. Lek ana wong salat kelakuane jelek, oh salate kurang api. Mungkin Fatihah tepak kene nglindur paling ndak kula kali panjenengan kula salat syariate iya karena butuh di hati dia berkata hanya kepadamu ya Allah aku menyembah ka'annaka tarohu seakan-akan kamu melihat Allah arti kayak ini iya karena butuh kini kita ngomong hanya kepadamu aku menyembah wa iya karena stain hanya kepadamu aku minta pertolongan Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ya gak ngono Pak kene tok tok tok tok. Gampang, gandeng. Sampai syariat ya bi iso ngartekno atine koyok ndelok Gusti Allah itu pun masih belum menjamin nanti bisa membuahkan tanha anil wahsya anil faksa wal mungkar. Kenapa? Sebab di sana ada pencuri-pencuri dalam kekhusuan. Apa apa pencuri khusuk nafsu. Lewis nafsu niki dituruti liwat dua gerbang pintu. Satu lubang telinga, yang kedua lubang mata. Moto iki didelok gawin delok barang-barang kotor, kanggo delok barang-barang maksiat, pandangan dohir ini nanti akan melintas pada pandangan batin. Artinya, ikila delok barang elek, Engkau lek sembayang jadi jerone hati. Contoh, the example for you now al-amthila lakum hadhihi al-laila. Fahintum? Understand? Yes. I want to kiss you. Please. Turun di ambung wis perok Contoh pandangan dohir melintas pada pandangan-pandangan batin ketika Anda sujud salat kepada Allah. Jam 10 delok film sarukan India eh. iyalah ada saudara cuan anteng na na na na na na na na tekladuk tekladuk na na na na na na na na na na eh, eh, tak tak tak atiho palu, ya gue cek turung ini Aku cek Terus pengen mendeli Matanya mendeli Oh Oh Kue ini kenceng, kue ini kenceng bang India tutup ya. Tutupnya cilik, ke atasnya ketau Oh, kenceng kenceng, ini panas. buh, buh. gak kuat ngelumpukno panas ni sore malah obah kretek wis mari delok srut sembayang Allahu Akbar cangkeme Fatihah Sopo sing gak iso iya kana butuh kene ngomong mang wetek ya Ya iki akhirnya engko salat ya salat ngucut ya ngucut. Salat ya salat gak gelem tapi kenceng jaluk tapi miring. Salat ya salat tapi sodok-sodokan. Bapak eh, mengapa minuman itu haram ding ding ding ding ding ding ding ding ding del karena eh karena merusak pikiran da da da da da ding ding ding Mengapa eh mengapa nyenuk juga diharamkan ding ding ding ding ding ding, ding. Karena eh karena itu cara binatang. Ang ang ang ang ah. Mm, mm. sikile melok kotean. Kita niki lek diangen-angen ngatekno jamaah subuh, ngatekno jamaah duhur, no yasinan, gatapi, gatapi gatekno iku lah. Gatapi sregep iku lak gara-gara nuruti dunya. Nggih ta? ana wong komat Allahu akbar Allahu akbar la ilallah mepel ya ngene iki utek kedonyan yo wong kedonyan yo ngene iki ana wong komat petan-petan tahlilan nah sing daftar wong pira 90 sing delok lak wong 14 golek mate delok delok tahlilan Ono kiai buka kitab ngaji rutin gak gelem teko lek mate. Dalu Ono kiai lek gak apik, gak etis namanya itu. Betul? Ono tonggo gelake kandel cangkeme mecungi. Tanggamu sugih ya telang redit. Ono ae cangkem-cangkem iki. Alhamdulillah rek ku gelange kandel kapan-kapan lek ngeterna mantan kena di lah ngono sih wong waras iku. Ana mbangur pager. Tapi kadang-kadang kemenyek ngomongnya. Oleh nyelang yo endel. Ngeterna manten nah, gelange kandel, gak kaget dulure dhewe diselang kabeh iku. Mlaku kemenyek, waduh. Ditokno kabeh kon dirasani wong ya Allah wong kodhong ijo Allah gelangnya ake akeh pengen kerungu kene ngomong iki nyelang goblok <laughs> indah dipandang tapi susah sebenarnya apa yang ada di dalam seperti Indonesia nih seperti indah dari dari dari luar indah seperti gunung Wih, pandangan gunung indah sekali. Kan dari jauh, baru masuk ke sana. <laughs> Ono kalau cengking, ono kelabang. Wih, Indonesia seperti bangunan rumah sakit indah. Ya Allah, sikunya siapa arsitekturnya? Rumah sakit indah sekali bangunan nih. Baru masuk ke dalam, adalah uang. Betul? Anak komat ada, anak wong komat nyapu-nyapu, anak wong komat petan-petan, anak wong komat delok TV. Ya ku wong kedun. Lek kedunyan Allah ngerti, hmm ditenono kon. sampai sugih nyambut kei gangsar. Rezeki kita bergoleh tapi Allah karena tidak senang dengan tingkah laku kamu maka hasil usahamu akan aku cabut apa nih keberkahan nih bener dunia nih akeh tambah suki, kak tambah barokah isinya meditok. tok dunia nih motor gak kena diode belas ngeterno mantan nih loh nang warna kromo ditarik iongkos suki opo gak ngerti lah awak iso iku gara-gara tanggone melarat kita gitu. sampean soge tanggamu melarat mbok sekali-kali motor diselangno oh ditarik yoro niku lapo sampean kuning ojo ilokno wong ireng sebab kuning iku ana wong bangirmu gara-gara tanggamu pes sampean dukur sebab tanggamu wong cebol sampean lemu sebab ana wong Uang oh, lek medit tak kandhani yo, ndak sih ngelu lho gak gelem oskaton, os tembok awak. Saudara Muhammad. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin Menyintai dunia yang keterlaluan tanpa memikirkan adanya akhirat gak no ibadah yang lain sebagai pangkal kerusakan bagi hamba Allah. Naudzubillah min yaksabu nama lahu akhladah. Sadaqallahul Mulai kusi Allah dawu yang dalam Al-Qur'an alam yarau ila toiri Musakhoratin fi jawwis sama ma yumsikuhunna illallah Inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun. Apakah manusia itu tidak melihat ke burung-burung yang terbang di atas itu? Mereka itu adalah musakhkharatin di kampang no Allah mayum sikuhna. Tidak ada yang menyanggah mereka burung itu. Melainkan atas anugerah dan bimbingan Allah subhanahu Dawuni Allah niki aku ambil sampean cekak cili hati diutang telung juta ya kata mate tak kadane kok carane dunyane melok dhewe Allahumma dawone Allah niki nalikane Allah ndelok atine menungso menungso kula digrayai atine ku isine wedi tok lek ati menjurus marang anak wedi anake ka iso nyambut ngaji-ngaji prei sumati prei waduh lunga prei ngaji prei sekolah ini tak diandalkan khawatir gak oleh menempuh sarja peti gak iso mang peti gak iso dolek tau lewis menungso ku atini peti gak iso mangan anak-anak eh Itu namanya penyaksian hati seakan-akan hidup dia tidak punya pelindung. Rumong urip gak duwe pangeran, rumangsa dunya ora ana Gusti. Eh, manusia kata Allah, lihatlah burung yang terbang yang di atas itu. Bagaimana manuk? Manuk neka para rabu, seekakan lagu narik lagu. Manuk neka seekakan lagu narik lagu. Manuk iku sing dipangan meneh dolek meneh. Jam papat seperapat ngurungokno disikan suara-suara manusia sejagat dan alam sekitarnya. Ya Imam al Mujahidin. Mana aku tangi ning susuane. Buka sing wedok. Duduk tangi dik nang dijak ndak padokan. الصلاة والسلام عليك يا رسول Allah persis kaset oleh dulu aku loh yang pakai kacamata lho ndelok jenggot. Wallahu <laughs> alaik wa ala alika wa ashabika jama'in. Jare sendiri salon siang krik dobol ya iya. Bocah kondisi disewa ya. Aku durung karuan kandel, Cak. Ya lek kon ngergani, Cak. Lek kriyai gak ngergani, Cak. akhirnya Cak, seneng didik bangkrut. Kira-kira jam 6 manuk bicara. Ya, badik Nang di, ayo tidak panganan cekalui, ayo. Man purposes, God disposes. Manusia harus berencana, tapi ingat Allah yang menentukan rezeki dan tidak, betul? Mana ikhtiar dan usaha. Ayo, cak, ayo. nanti, ngalor, ayo, yuk. Dole padokan. Iki ne gak ngene ngene gak kaya menungso. Cucu etok wetenge warek mule lunggone sing ngoyo bengi nganclap trutur, turu isuke ya baca ayo cek sing nyoting melok ngene-ngene ra wetenge wareg mule gak ono manuk gendaan iki gak ono Aku durung tau tumun pak Anak manuk susuane pinggirnya kok anak beras 10 kilo Gak anak persiapan ngombe Aku menitik e gak miber Ngerangsangnya e kayak ya ikhlas sakti Anak PDI ini rek Rumahnya ndak ono gentenge. Anak titi anak akeh ketika rendeng manuk iku cangkeme gak kakean cocat. Ndak ono manuk ning Indonesia niki kuru kuruh Ketika rendeng manuk iku ming Indonesia kabeh manuk lemu. E Gak kaya menungsa ya. Weteng sakmene lho nyolong duit negara 40 miliar mbadok opo wong. Wong sitok 1 e 3 koma triliun. Heran nanti lho Tadi opo tae wong ngono-ngono. Wong weteng sakmene gitu tangane ngomong sok ledok-ledok. Wong selit sakmene. Hmm. Uang lho bang gawe rumah telung atus juta ke mentereng mentereng ah. ya. Nang dia ditansil di kosan. Saya diurus apa yang So pengurus gendeng. Jadi ya salah kepergok cak ngawur. Selalu Muhammad. menungsoki kupuai gopo kalah mano.